Yang tidak boleh di tempat-tempat keramat yang biasa mereka memberikan sesajen-sesajen untuk selain Allah. Yang biasa mereka memberikan korban-korban untuk selain Allah. Dan sudah kita bahas dalil pertama yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala la taqum fihi abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 108 yang kata Allah la taqum fihi abada jangan engkau berdiri untuk salat di dalamnya selama-lamanya. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal pertama, di awal hari, lebih berhak untuk engkau salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang suka untuk mensucikan dirinya. Dan Allah suka, Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Ikhwanifidina azakumullah mudah-mudahan masih ingat. Apa kaitan ayat ini dengan judul bab? Babnya masalah penyembelihan Ternyata dalil pertamanya tentang masalah salat di Masjid Irak. Di masjid yang dibangun oleh munafikin. Yang Allah katakan dengan tegas. La taqum fihi abada. Jangan engkau berdiri dalamnya selama-lamanya. Di antara wajhul mutabakah. Hubungan dengan judul bab adalah tempat mempengaruhi. Walaupun salatnya untuk Allah tetapi kalau bukan di tempatnya yang selayaknya, maka Allah larang. Dan Allah katakan, La fihi abada. Jangan engkau berdiri dalamnya untuk salat selama-lamanya. Bukan tidak boleh salat karena tidak boleh ibadah kepada Allah boleh, tetapi jangan di masjid dirar. Masjid yang disebutkan dengan diraran wa kufran wa tafriqan wa irsadan masjid yang dibangun karena kekafiran. Yang di dalamnya sebagai markas orang-orang kafir, sebagai diraran, sebagai madarat, sebagai sesuatu yang menjelekkan kaum muslimin. Watafriqan sebagai pemecah belah kaum muslimin dan sebagai tempat pengintai bagi mereka orang-orang kafir untuk mengintai kaum muslimin. Maka Allah karena tempatnya tempat kufar yang biasa mereka melakukan hal-hal tersebut, kejelekan-kejelekan buat kaum muslimin, maka Allah katakan la taqum fihi abada. masih ingat bab-bab yang lalu yang juga dilarang untuk sholat di kuburan. Khususnya lebih-lebih lagi kuburan keramat. Walaupun sholatnya untuk Allah, Walaupun sholatnya sholat-sholat yang wajib. Sholat tuhur, sholat ada, jangan. Jangan sholat di kuburan. Apa yang salah? Bukan sholatnya, tetapi tempatnya. Yang dikhawatirkan akan terjadi di sana kesalahpahaman dan tasyabuh dengan penyembah-penyembah kubur. Maka ayat tadi sebagai dalil pertama. Bahwa masalah menyembelih pun walaupun untuk Allah walaupun sebagai korbanan korban tetapi kalau di tempat di mana biasa kaum musyrikin untuk menyembelih di sana maka jangan jangan engkau menyembelih di sana la tadbah fihi abadan jangan engkau menyembelih di sana selama-lamanya karena masa adi dalil yang berikutnya dalil yang lebih mengarah kepada permasalahan yaitu hadis yang sudah kita baca tinggal kita jelaskan hari ini insyaallah qala al musannif rahimahullah an thabit ibn ad-dhahhak qala nadhara rajulun an yanhara ibilan bibwana فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجهيلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد min a'yadihim qalu la faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam awfi binadharik fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu adam setelah menyatakan atau dikatakan dari awal kita terjemahkan ada seorang yang bernadar untuk menyembelih seekor unta sebagai korban untuk Allah di daerah Buana. Maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku bernadar ingin menyembelih di Buana. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat yang hadir di sekitarnya, "Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah?" Apakah ada di sana pernah ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah? yang yu'bad, yang diibadahi? Mereka menjawab, la, tidak. Pertanyaan kedua, fahal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah padanya pernah ada perayaan-perayaan dari perayaan jahiliyah? Qalu la, mereka menjawab tidak. Baru Nabi menyatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aufi binadrik. Silahkan tepati nazarmu. Fa innahu la wafa'a, karena sesungguhnya tidak ada wafa, tidak perlu ditepati nazar-nazar yang mengandung maksiat. Dan juga tidak perlu ditepati nazar-nazar yang fi ma la yamlikum Adam, apa yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Rahu Abu Daud wa isnaduhu ala syartihima. Qala rahimahullah bahwa hadis ini diriwayatkan dikeluarkan oleh Abu Daud dan sanadnya dikatakan ala syartihi ma sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Kau muslimin yang saya hormati. Disebutkan lafadznya dengan hal kana fiha. Hal kana fiha. Kalimat kan menunjukkan masa lalu. Apakah pernah ada? Apakah pernah terjadi? Apakah di sini pernah ada begini ada begitu? Yang menunjukkan bahwa walaupun sekarang sudah tidak ada, tetapi kalau pernah ada di sana, dikhawatirkan hati mereka masih berkait dengan itu. Dikhawatirkan hati para sahabat masih berkait dengan masa-masa jahiliyah. Maka Rasulullah SAW melarang. Walaupun kan, walaupun kana, dulunya pernah begini, dulunya pernah ada. Tetapi katakan jangan. Tetapi ketika dijawab la, qalu la, tidak ada, tidak ada, maka Nabi menyatakan kalau begitu tepati nadarmu. Kita lihat syarahnya. Pertama Thabit bin Dhahak radhiyallahu taala anhu adalah Thabit bin Dhahak bin Khalifah Al-Ashhali dari Bani Ashhal. Sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang terkenal. Yang meriwayatkan daripadanya diantaranya adalah Abu Qilabah rahimahullah. Mata sanata arba'in wa Yang meninggal tahun 64 Hijriah. Kemudian kalimatnya dalam hadis nadhara an yadbah ibilan atau an yanhara ibilan bibuana. Bernazar untuk menyembelih seekor unta di buana. Buana dibaca dengan dhammah di ba. Wa qila bi fathiha dan dikatakan pula dengan fathah. Dan biasanya kalau dikatakan waqila itu lebih lemah. Berarti yang lebih kuat dibaca dengan buana. Tapi katanya bisa dibaca pula dengan bawana. Kalau al-Baghawi, kata al-Baghawi bahwa buana adalah nama satu tempat. Fi asfali Makkah di daerah bawah Makkah. Karena Makkah itu ada yang asfal, ada yang awali. Awali yang tempat yang tingginya, Asfal tempat yang rendahnya. Ya, ada bagian atas, ada bagian bawah. Mekah atas, Mekah bawah. Dan dikatakan Buanah adalah maudhi'un fi asfali Mekah, Tempat, daerah di daerah bawah Mekah. Duna lam Sebelum lam. Mikotnya orang-orang Indonesia. Enam. Ya. Qala Abu Sa'adat hadbatun min wara'i yanbu' dia adalah satu dataran di belakang daerah Yanbu' Wallahu taala a'lam Adapun qauluhu hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah adapun ucapan Rasulullah SAW bertanya dan sepertinya bertanyanya bukan kepada satu orang bukan hanya kepada si penanya tapi tanya kepada hadirin untuk membuktikan kebenarannya ditanya dengan kalimat hal kana fiha Wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad. Apakah pernah ada? Saya terjemahkan dengan pernah ada karena memakai kalimat kana. Apakah pernah ada di sana berhala? Dari berhala-berhala jahiliyati yu'bad? Di sini kita mendapatkan pelajaran penting. Fihi al-man'u min al-wafa bin nadri idha kana fil makani wathanun. Di sini ada faedah dilarangnya untuk menempati nazar untuk menyembelih unta di satu daerah kalau ternyata daerah itu di sana pernah ada tempat-tempat keramat atau ada berhala-berhala. Walau ba'da zawalih, walaupun setelah hilangnya. Misalnya alhamdulillah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, sudah terjadi fathu Indonesia seperti Fatu Mekah, maka diberantas semua tempat-tempat kesyirikan, selesai. Tiba-tiba ada yang bernadar, ya Ustaz, saya bernadar. Ingin menyembelih korban di Gunung Kemukus. Atau di tempat ini, tempat itu. Bagaimana kira-kira? Kita tanyakan apakah tempat itu dulu menjadi tempat keramat. Karena sekarang sudah aman, Alhamdulillah. Sudah baldatun tayyibatun warabun ghafur. Sudah nggak ada tempat-tempat syirik. Apakah dulu pernah ada? Pernah. Jangan. Karena dikhawatirkan dia termasuk orang-orang yang dulunya memuliakan tempat-tempat keramat tersebut. Yang hatinya masih berkait dengan tempat itu. Jangan. Tempat lain saja. Hendaklah di tempat lain. Karena itu adalah tempat yang dulunya mereka memberikan sesajen-sesajen untuk selain Allah. Yang biasa mereka memberikan kurban-kurban untuk selain Allah. Maka ini fihi mana' minal wafa al-man'u minal wafa ibn nadri idza kana fil makani wathanun. Larangan untuk menepati nazar. Kalau ternyata tempatnya di tempat yang dulunya ada berhala. Ya. Walau ba'da zawalih, walaupun setelah hilangnya. Qalahu al-musannif rahimahullah. Demikian dikatakan oleh musannif rahimahullah yang berarti bernadar untuk menyembelih hewan kurban walaupun untuk Allah. Tetapi kalau tempatnya tempat yang pernah di sana ada berhala, ada perayaan-perayaan jahiliyah, maka dikatakan nadar ma'asiyah. Dari mana kita katakan nadar, ma Karena di akhirnya Rasulullah menyatakan fa innahu la Sesungguhnya tidak ada wafa bagi nazar yang bermaksiat pada Allah SWT. Berarti bernadar menyembelih korban untuk Allah tapi di tempat yang biasa atau yang dulunya ada tempat-tempat jahiliyah, tempat keramat atau tempat berhala dikatakan nazar syirik atau nazar maksiat karena Nabi melarangnya. Kalimat kedua, fahal kana fiha idun min a'yadil jahiliyah. Apakah di sana pernah ada perayaan dari perayaan-perayaan jahiliyah Kalaupun tidak ada berhala di sana Tetapi tempat tersebut tempat yang biasa dipakai sebagai perayaan-perayaan jahiliyah Maka tetap dilarang Kata Syekhul Islam Rahimahullah mana al-Eid Perayaan adalah ismun lima ya'ud dari kata ada ya'udu yang artinya kembali berulang. Maka Eid adalah ismun lima ya'ud, nama dari semua acara yang biasa berulang-ulang. Minal ijtima'il 'am, pertemuan umum di sana. Ala wajhin mu'tad, dengan bentuk yang biasa. Aidun berulang, imma bi'audis sanah أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك yang berulang apakah dengan berulangnya tahun atau berulangnya minggu, pekan atau berulangnya bulan maka itu dikatakan Id. Fadhilina azakumullah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah disebutkan tiga perkara di dalam Id kalau ada tiga itu dikatakan Eid. Kalau nggak ada tiga itu bukan Eid. Yang pertama, pertama yaumun hari yang berulang. Apakah berulang tiap tahun atau berulang tiap bulan acaranya atau berulang tiap minggu? Apa berulangnya dengan bulan tertentu seperti bulan Jawa setiap Kliwon misalnya. Itu juga sama. Yang kedua ada ijtima. Ada kumpulan di sana. Ada perkumpulan manusia, keramaian di sana. Yang ketiga ada acara ibadah. Maka bisa Id syar'i, bisa Id yang syirki. Ibadahnya tergantung. Kalau berulangnya tiap tahun, berkumpul manusia di lapangan ibadahnya adalah salat Id maka itu hari raya yang syar'i tetapi kalau ternyata berulang tiap tahun atau tiap bulan atau tiap pekan berkumpul di satu tempat untuk memberikan sesajen-sesajen, memberikan minyak setengah gelas, kembang tujuh warna, memberikan ayam cemani atau memberikan apa lagi di sana? Setiap tahunnya atau setiap bulannya, maka ini adalah tempat Id jahiliyah. Pertanyaan Nabi oleh salatu wassalam, hal kana fiha Idun min a'yadihim? Apakah di sana dulunya menjadi tempat perayaan-perayaan jahiliyah? Qalu Ketika dijawab la, tidak, baru Nabi menyatakan pada sahabat yang mulia tadi, "Aufi binadari." Silahkan tepati nazarmu. Wal muradu bihi huna yang dimaukan dengan pertanyaan Nabi, apakah di sana ada Id? Adalah il ijtima'ul mu'tad. Min ijtima'i ahli jahiliyah. Apakah ada pertemuan yang biasa dilakukan oleh jahiliyah, keramaian di sana? Fal yajma' umuran minha. Maka yang namanya Id terkumpul di dalamnya beberapa perkara. Pertama yaumun aid hari yang berulang seperti yaumul fitri, yaumul jum'ah, hari raya Idul Fitri, Idul Adha atau hari Jumat. Wa min hajtima' fi yang kedua adanya perkumpulan dan keramaian manusia di tempat tersebut. Wa minha dan yang ketiga a'malun tattabi'u dzalik ada amalan-amalan tertentu, ibadah-ibadah tertentu yang dilakukan di dalamnya. Adati awil adat, apakah ibadah-ibadah ataupun ada adah kebiasaan-kebiasaan. Setiap hari ini ada kena acara ini, hari itu ada kena acara itu. Kadang bentuk ibadah, kadang bentuk adah. Wa qad yaqtassul 'id bimakanin bi'aini. Dan perlu diketahui juga, perlu sebagai catatan, bahwa kalimat Eid kadang-kadang makna untuk satu tempat. Ya. Kadang-kadang Eid disebutkan untuk satu hari, waktunya. Ya. Kadang-kadang Eid adalah untuk acaranya. Sehingga hati-hati. Ya. Bisa diterjemahkan sebagai tempat, bisa diterjemahkan sebagai waktu, bisa diterjemahkan sebagai acara. Ini kalimat Eid. Kalimat yang unik. Sehingga kalau dikatakan kerjakanlah fil id. Apa itu? Fi waktil id atau di tempat id. Bisa dua maknanya. Tapi kalau yang ketiga nggak tepat. Yaitu acaranya. Kalau ra'aitu id, aku melihat id. Apa maknanya? Yang pertama, yang kedua atau yang ketiga? Nama waktu atau nama tempat atau nama acaranya? Nama acara. Aku melihat Eid, aku melihat perayaan. Baik. Tetapi kalau dikatakan bahwa ghadan al-Eid, maksudnya besok hari raya. Harinya, waktunya. Tapi kalau menunjukkan tempat, al Eid pertanyaannya. al Eid huna. Di mana? Hari di mana raya? Di sana. Maksudnya tempatnya di mana? ain al-Eid? Al-Eid dikatakan fi musalla al-Eid yang ada di sana. Musalla al-Eid. Sehingga kalimat Eid kadang bisa makanin biaini bisa menunjukkan tempat. Wa qad yakunu mutlaqan. Kadang-kadang mutlak Wa kullun min hadhil umur qad yusamma idan. Maka semua tadi yang tiga perkara tadi seringkali disebut dengan id. Hari berulang dikatakan id. Atau ada perkumpulan manusia dikatakan id. Atau ada acara dikatakan id. Fazaman kalimat id yang menunjukkan zaman, yang menunjukkan waktu seperti ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Yaumul Jum'ah, tentang hari Jumat. Kata, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna hada yaumun ja'alahu Allah lil muslimina idan. Sesungguhnya hari ini telah dijadikan oleh Allah sebagai id. Berarti id yang bermana? waktu. Hadis akhrajahu bukhari fi sahih. Wal makan sedangkan Eid yang menunjukkan waktu eh, yang menunjukkan tempat <laughs> kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tattakhidhu qabri eidan jangan jadikan kuburanku sebagai Eid jangan jadikan kuburanku sebagai Eid berarti sini Eid mana tempat atau mana zaman mana tempat jangan dijadikan tempat perayaan وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه tetapi kadang-kadang Eid mencakup semuanya yakni nama dari satu kumpulan harinya dan amalannya wahwal ghalib dan itu yang sering seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti ucapan Nabi kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an ya Abu Bakrin Da'huma, da'huma ya Abu Bakr. Fa inna li kulli qaumin 'idan. Biarkan wahai Abu Bakar. Sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya atau memiliki perayaan. Waktunya atau acaranya atau keramaiannya. Semuanya. Kenapa? Karena kejadiannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu masuk ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan di sana ada anak-anak yang sedang nyanyi dan memakai duf. Maka Abu Bakar marah. Mahadihi sautu syaitan. Apa ini suara syaitan? Kagetnya, marahnya Abu Bakar menunjukkan bahwa itu tidak pernah terjadi. Ini faedah penting. Tidak pernah terjadi. Kecuali di hari raya. Maka sudah biasa, nggak pernah terdengar nyanyian seperti itu. Tiba-tiba Abu Bakar mendengarkan nyanyian anak-anak tadi dengan dofnya, maka beliau marah. Tetapi Rasulullah SAW melarangnya. Da'huma ya Abu Bakar. Biarkan mereka. Wahai Abu Bakar. Fa inna li kulli qaumin 'idan, karena setiap kaum memiliki perayaan. yakni memiliki waktu tertentu yang berulang yang di dalamnya mereka merayakan gembira ria. Kau muslimin yang saya hormati. Faedah yang berkait dengan bab adalah makna Eid di sini mencakup perayaan, waktunya dan juga isinya. Artinya hari ini hari Eid dan itu acara Eid. Apa acara Eid? Ya meramaikan, gembira. Hari gembira. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari juga dalam sahih bahkan juga Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala al-musannif rahimahullah. Musannif juga mengatakan memberikan satu faedah juga dari hadis ini. Wa fihi kata musannif wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fihi istifsalul mufti wal man'u min al wafa'i bin nadri bimakani 'idil jahiliyah walau ba'da zawalih kata Syekh Al-Musannif rahimahullah di sini ada faedah istifsalul mufti bahwa seorang mufti memberi fatwa harus merincikan jangan sembarang menjawab boleh apa nggak boleh boleh jangan atau tidak boleh jangan rincikan dulu kamu mau menyembelih di buana ada apa di sana kenapa memilih buana Apakah di sana ada tempat-tempat perayaan dulunya? Perayaan jahiliyah? Tidak. Tapi apakah di sana pernah ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah? Enggak. Kenapa? Kok milihnya tempat tersebut? Kalau ternyata tidak ada kaitannya dengan masalah kesyirikan, nggak ada kaitannya dengan perayaan-perayaan jahiliyah, nggak ada kaitannya dengan tempat berhala, maka tidak mengapa. Misalnya jawabannya ya karena dekat dengan rumah saya, ya nggak apa-apa. Silahkan. Atau karena tempat tersebut banyak fukara wal masakin, maka belinya di sana supaya membagikannya dekat, langsung dibagikan pada mereka. Ya silahkan. Apa faedah yang kita ambil? Istafadna min hadal hadis istifsal al-mufti. Istifsar mufti. Ibn Qayyim rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in menyatakan bahwa pondasi fatwa dua perkara pondasi fatwa yaitu ilmu syar'i wa ilmu al-waqi' ilmu syar'i dan ilmu apa yang terjadi kalau yang pertama ilmu syar'i tidak perlu ditanya. Rasulullah SAW adalah yang mengajarkan syariat. A'lamun nasu bihi. Wa'alamun nas biha. Yang paling alimnya manusia. Tetapi masalah apa yang terjadi pada orang tadi? Buanah itu tem dulunya tempat apa? Rasulullah SAW perlu tanya. Hal kana fiha idun min ajri jahiliyah? Hal kana fiha wasanun yu'bad? Demikian pula mereka-mereka para para pewaris Nabi. Dari para ulama. Walaupun mereka alim syar'i, tetapi ketika akan menyebutkan satu fatwa kepada satu orang yang terjadi padanya kejadian tertentu, tentunya harus bertanya. Karena kalau dia sudah diterangkan tanpa tanya, ya alhamdulillah. Seperti menyatakan ya syekh, ya sadatul ulama, terjadi padaku begini, begini, begini. Apakah boleh aku melakukan seperti ini? Kalau dirasa cukup, itu ilmu wakilnya cukup. Maka dijawab boleh atau dijawab tidak boleh. Tetapi kalau dirasa kurang cukup, kurang rinci, maka biasanya para ulama selalu bertanya, ininya gimana? Kejadiannya seperti apa? Kamu status statusnya apa di sana? Yang terjadi begini siapa dia? Diruncikan. Hubungannya dengan kamu kerabatnya apa? Sampai jelas kalau begitu boleh. Jadi ilmu syar'i tapi kalau tidak mengerti ilmu waka, maka dikhawatirkan akan salah. Oh, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Dia sebutkan rincian dalilnya sangat banyak. Bahwa itu adalah haram. Ternyata dalam keadaan dia tidak memiliki alternatif lain. Enggak nanya si dai ini. Apa jadinya? jadinya dia mendolimi seseorang. Padahal dia darurat saat, saat itu. Tapi kalau dia tanya keadaannya, apakah ada yang lain? Enggak ada Ustaz. Tidak ada apapun kecuali itu. Maka jawabannya akan lain. Oh kalau gitu keadaannya, maka silahkan. Itu dorurah. Abdurara, tapi mahdurah. Karena bila di sini perlunya ilmu waqih. Juga sebaliknya, Orang tahu wakilnya, kejadiannya persis tahu. Tapi ilmu syari'inya tidak ada. Juga akan salah fatwanya. Lebih parah lagi. Lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena dia tidak ngerti syari'inya bagaimana akan menjawab. Tetapi kalau mereka-mereka yang mengerti ilmu syari'i, gampang. Tinggal tanyakan pada si penanya. Apakah begini? Apakah begitu? Halkana, halkana. Bisa. Dan ikhwan ibn azakumullah itu cukup. Nanya pada orang yang bertanya tadi dengan istifsar. Hal kana fiha idun min azad jahiliyah. Hal kana fiha wasanun min yu'bad. Bisa. Tidak perlu pakai pelajaran khusus. Ini supaya jangan dikira bahwa saya mendukung hizbiyin perlunya ilmu wakil. Enggak, ini kajiannya ilmu wakil. Enggak perlu ngapain supaya alim jadi ulama ilmu wakil itu para wartawan ulama ilmu wakil apa faedahnya ilmu wakil hari ini dengan besok berbeda iya kan hari ini saya tahu kejadian ini besok sudah lain beritanya apalagi seminggu ke depan apalagi sebulan maka itu nggak perlu dipelajari nggak perlu ada ilmu khusus namanya ilmu wakil nggak perlu tetapi yang perlu hendaklah para mufti, ahli fatwa, para asatidah, kalau mau menjawab pertanyaan minta rinciannya. Sampai jelas kejadian seperti apa, baru jawab. Jadi cukup faedahnya apa yang dikatakan oleh Syekh fihi istifsalul mufti. Perlunya orang yang akan berfatwa, akan menjawab pertanyaan, perlunya untuk merincikan. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada salat zuhur باذنillah taala. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.